kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menghina nabi, menghina Allah dan menghina Al-Qur'an seperti melempar Al-Qur'an ke tong sampah, menginjak Al-Qur'an maka ini adalah termasuk nawakidul iman. Termasuk yang membatalkan keimanan seseorang. Jadi termasuk yang membatalkan keimanan seseorang. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan ada orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu dibunuh oleh salah seorang sahabat dengan cangkul, bil mikwal. Ya sejenis alat seperti itu. Lalu lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan inada mau hadat. Sesungguhnya darah dia adalah sia-sia. Nah, tetapi hari ini waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita tidak boleh melakukan kontak fisik dengan individu kita. Membunuhnya atau memukulnya. Sebab ini akan terjadi keonaran, akan terjadi kerusakan setelahnya. Maka tentunya hal yang seperti ini kita wajib untuk menyerahkannya dan memberikannya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Karena tindakan seperti ini apabila dilakukan hari ini maka akan terjadi banyak kemadaratan terlebih di masa fitnah terkadang orang suka menggunakan masa fitnah untuk kebutuhan orang-orang tertentu sehingga terjadi berbagai bentuk apa kedoliman keonaran ketidakdamaian dan sebagainya maka tentunya kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, ya, menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi, dan menyerahkan masalah ini adalah kepada apa? Kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kewajiban untuk menegakkan hal ini. Allah taala alam. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya tentang konflik yang terjadi di dunia Islam seperti di Timur Tengah, di Palestina, di Irak dan di tempat yang lain dan kita mengetahui banyaknya berita tentang masalah bom bunuh diri dari mereka apakah mereka bisa dikatakan termasuk teroris kemudian bagaimana juga dengan e, kaitannya dengan sebagian kelompok yang mirip dengan mereka di Indonesia ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, para ulama telah ijma dan telah melarang apa yang dinamakan dengan bom bunuh diri. Dan bom bunuh diri bukan bagian dari jihad. Sebab itu adalah merupakan bagian yang terlarang di dalam Islam. Walatulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah diri kalian membinasakan diri kalian sendiri. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diwajibkan atas kaum muslimin? Bahwa kita paham berkuasanya negeri-negeri kafir ke negeri Islam dan masuknya orang-orang kafir ke negeri Islam dengan dua atas nama. Pertama, yang maruk di dunia hari ini dengan atas nama penegakan hak asasi manusia di dunia. Dengan atas nama penelitian ilmiah. Dan yang kedua, atas nama bantuan penyelesaian terorisme. Maka sesungguhnya ini semua patut kita teliti dengan cermat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidaklah tangan-tangan orang kafir dan tidaklah orang-orang kafir mencengkramkan tangan-tangan mereka dan kuku-kuku mereka di negara Islam kecuali disebabkan ahlu bid'ah. Du'atun ala abu abi jahannam. Para da'i yang menyuruh kepada jurang api neraka. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama, poin yang utama yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Maka jika kaum muslimin mengharapkan kemenangan dan mengharapkan kejayaan kembali, maka tidak ada jalan yang benar kecuali mengembalikan kaum muslimin kepada dinul Islam. Intan surullah yang wa Walayan sunanallahu mayan yansuruh. inallah lakawiyun ajiz alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata ila akhiril ayat. Dua ayat ini menunjukkan bahwa umat ini akan jaya kembali dan akan diberikan kemenangan. Jika seandainya umat ini kembali kepada agama semula. Tegakkan dulu tauhid di tengah-tengah umat ini. Jauhkan umat ini dari bentuk-bentuk syirikan. Sebab tidaklah negeri Palestina dapat diambil oleh orang-orang Yahudi kecuali ketika ahlul Palestine pada waktu itu tertidur lelap dan terbuai dengan hawa nafsu dunia. Dan tidaklah Irak dan Afghanistan dan negeri-negeri Islam yang lainnya termasuk negara ini masuk kepadanya orang-orang kafir dan kekuasaan kafir kecuali karena umat ini Telak dengan kehidupan dunia. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bilainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tadiu ila dinikumul awal. Apabila kalian berjual beli dengan riba ataupun jenis di antara jenis riba, dan kalian berlebih-lebihan dalam bercocok tanam dalam kehidupan dunia dalam berternak dalam kehidupan dunia dan meninggalkan jihad kecuali Allah taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan akan menimpakan kepada kalian orang-orang kafir berkuasa kepada kalian dan tidak diangkat dari kehinaan ini sehingga kalian kembali kepada abang, agama kalian maka ini adalah poin yang pertama dan ini yang harus menjadi itibar. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, Innama yansuru hadihil ummata bidu'ifiha. Bidu'aihim, wa bisolatim, wa biikhlasim. Hanyalah Allah Ta'ala akan menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan ikhlas mereka, dengan sholat mereka. Dan ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa makna yang berkaitan dengan jihad, jihad tidak semata-mata membunuh orang kafir. Tetapi jihad ditegakkan oleh kaum muslimin mesti di atas kaidah-kaidah yang benar. Di atas manhaj yang benar. Jadi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita hanya memberikan satu pelajaran dalam masalah ini. Pernahkah bunuh diri dilakukan oleh para sahabat Nabi? Pernahkah yang dilakukan oleh sebagian para pemuda hari ini dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para tabiun tabi'in? Atau tidak? Kalau tidak ada, maka kita pun tidak boleh melakukan hari ini. Kata Imam Malik, sesuatu yang bukan agama hari ini, maka hari ini pun bukan agama. Kata para ulama, kata para sahabat, kata Imam Syafi'i, laukana khairan la sabakuna ilaih. Kaum muslimin hanya memegang satu manhaj, satu kaidah, satu kaidah yang agung. Kalau ini adalah bentuk kebaikan sebagai jalan jihad, dan ini adalah sebuah kebaikan, maka pendahulu kita akan melakukan sebelum kita dan para ulama kita akan melakukannya sebab mereka adalah orang yang paling tahu kepada agama ini. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, kalau Abu Bakar tidak melakukannya, kalau Umar tidak melakukannya, kalau Imam yang empat tidak melakukannya, kalau para muhadis tidak pernah melakukannya, kalau para ulama dari zaman ke zaman tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali kita menisbatkan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Sebab Allah telah mengatakan,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 yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Allah taala. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang berikutnya Apakah kaum khawarij dengan ciri-cirinya masih ada sampai sekarang mayoritasnya di negara mana berada di mana apakah juga ada di Indonesia ya. Khawarij ya. ada di seluruh penjuru dunia. Ya. Dan ada sampai hari ini. Dan apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari orang khawarij di mana dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka yang merupakan ciri pokok dari orang khawarij. Yang pertama adalah su'udzan. Mereka memiliki sifat buruk sangka. Terutama kepada para pemimpin kaum muslimin Sebagaimana orang-orang Khawarij telah buruk sangka kepada Utsman ibnu Affan. Ketika Utsman ibnu Affan mengangkat orang-orang yang menjadi bupati, gubernur, dan orang-orang sekitarnya dari dari keluarganya. Mereka menyangka bahwasanya Utsman telah melakukan nepotisme sehingga mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat. Suuban senantiasa buruk prasangka. Yang kedua, ta'nul ulama bahwa di antara sifat orang khawarij mencacati para ulama. Sebagaimana kita lihat hari ini, mereka mencacati Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Dituduh mereka adalah ulama haid, ulama nipas, ya. ulama yang duduk, penjilat para pemimpin. Mereka buruk. Sebagaimana mereka telah buruk dan mencacati para pembesar pada waktu itu yang mereka berjumlah 6.000 orang di Haurok. Yang ketiga, al-gulu fi ibadatillah. Mereka gulu dalam beribadah kepada Allah taala. Di mana dinyatakan di dalam sejarah sampai jidatnya borokan, tangannya kepalan dan seterusnya. Tetapi mereka tidak berada di atas sunnah. Dan di antara sifat-sifat mereka, mereka serampangan dalam mengkapirkan orang beriman. Mereka sangat gampang dalam mengkapirkan sesama muslim. sehingga mereka mengkapirkan para sahabat, mengkapirkan para pembesar, para sahabat Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Abu Musa Al-As'ari, Muawiyah dan sejumlah para sahabat. Dan di antara sifat orang Khawarij adalah al-khuruj bisayfi wasinan. Anamirul Mu'minin di antara sifat dan karakter orang Khawarij mereka keluar dari ketaatan pemimpin dengan membawa pedang dan tombak. Dan di antara sifat orang Khawarij sabki dima'il muslimin ala ismil jihad. Mengalirkan darah kaum muslimin dengan atas nama jihad. Ini adalah merupakan karakter Dan di antara sifat orang khawarij di mana mereka membuat dan memisahkan jamaah tersendiri mengangkat imam tersendiri dari imam yang sah dari imam yang dibayar oleh kaum muslimin sebagaimana mereka dulu pernah membayar imam tersendiri di Haura setelah Ali dibayar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karakter orang-orang Khawarij di antaranya apa? Yu'aridu sunnah aw yudha'ifuna sunnah bi dhahiril Qur'an. Di mana mereka membantah hadis dengan zahir Quran. Seperti mereka mengatakan setiap orang yang masuk neraka adalah kekal di neraka walaupun orang-orang beriman. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang punya dosa. Karena mereka menganggap hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarnya dari neraka. Dari orang-orang beriman ini bertentangan dengan ayat khalidina fiha. Hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat mereka mengatakan bertentangan dengan ayat wa ma min hamimin wala syafiin yutab dan ayat-ayat yang lain itu adalah karakter orang-orang khawarij. Maka hari ini kita tidak perlu menyebutkan jamaah yang mana. Tetapi kita mempelajari tentang sejarah dan karakter dan sifat-sifat mereka dan madhab mereka. Dan dengan itu kita akan lebih pandai dan lebih tahu dan lebih selamat ketimbang kita hanya menyebutkan satu ataupun dua yang lainnya. Wallah taala. Zatullah khairan. Pertanyaan berikutnya kita gabungkan dari dua kertas yang agak mirip. Ini mungkin bisa langsung satu jawabannya. Orang yang melakukan pemboman dan pembunuhan terhadap orang kafir, mereka menganggap jihad Lantas jihad itu sendiri apa dan kapan kita harus berjihad? dan mungkin juga disebabkan karena melihat akhir-akhir ini adanya orang-orang Israel al-Yahud laknatullah alaihi memerangi orang-orang kaum muslimin di Palestina. Itu iman yang dirahmati Allah taala. Pertama jihad di dalam istilah syar'i jihad itu ada jihad amah, jihad khasah di mana jihad yang bermakna umum ba'du taqati fi naili mahabbatillah au fi taatillah jihad dalam makna yang umum mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan kecintaan Allah mengerahkan apa yang kita miliki dari kemampuan untuk taat kepada Allah dan para ulama Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan bahwa jihad ada empat martabat ada tiga belas tingkatan jihadu nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabil zulmi wal fusaq wa ahli bidah wa jihadul kufari wal munafikin. Jihad itu ada empat martabat. Pertama jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam mencari ilmu, jihad dalam mengamalkan ilmu, jihad di dalam mendakwahkan ilmu, jihad di dalam kesabaran, dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Maka ada empat martabat. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Itu dua martabat. Jihad melawan subhat, jihad melawan syahwat. Jihad melawan subhat dengan yakin, jihad melawan syahwat dengan sobar. Ketiga adalah jihad melawan orang-orang pelaku kedoliman. Maka ini adalah dengan tangan, dengan ilmu, lisan, dan dengan hati Adapun jihad melawan orang kafir adalah dengan tangan, pedang dan tombak, dengan lisan ilmu dan hujah, dengan harta dan dengan hati. Adapun jihad dalam makna yang kedua, itu jihad secara khusus adalah muqatalatul kufar. yakni badlu tokoh fi muqatalatil kufar. Jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak. Maka jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak memiliki syarat. Memiliki kaidah. Kaidah yang pertama bahwa jihad ini harus didasari dengan ikhlas. Di mana tujuannya adalah li'ilai kalimatillah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan agama Allah, maka dia di jalan Allah. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua jihad harus bersama Amirul Mukminin. Bahwa pemimpin jihad ini tidak boleh dipimpin oleh organisasi tidak boleh dipimpin oleh jamaah tertentu tetapi jihad mesti dipimpin oleh Amirul Mukminin. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa firtum panfiru la hijrata la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah fa firtum panfiru wa qala al ijma' ala dhalik baina ahli ilmi jihad tidak boleh ditegakkan kecuali bersama Amirul Mukminin. Bersama Amir pemimpin kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah Putu Mekah. Tetapi jihad dan niat. Apabila kalian disuruh berjihad, maka berjihadlah. Artinya disuruh oleh pemimpin kamu. Maka jihad di dalam ajaran Islam dalam pemahaman ahli sunnah, pemahaman salafus soleh tidak dilakukan oleh individu. Tidak dilakukan oleh jamaah tertentu. Sebab apabila dilakukan oleh individu maka namanya adalah berantem bukan jihad. Tawuran. Ya, namanya tawuran. Kenapa mesti dengan jihad, dengan Amirul mu'minin? Sebab jihad ini mesti berkumpul beberapa syarat yang lain. Yaitu apa? Al-Qudroh. Di mana kudroh ini mencakup dua perkara. Al-Qudratul Imaniyah wal Qudratul Madiyah. Al-Idladu al-Ma'nawiyah al idladu al ma al al-Madiyah. Sebab jihad ini perlu kepada perlengkapan perlu kepada perbekalan. Perbekalan yang pertama adalah keimanan. Sebab yang berjihad adalah mesti orang-orang yang mukhlis. Sebab orang yang jihad yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala adalah ahli sunnah. Sebab yang akan memerangi Yahudi dan akan mengalahkan Yahudi, mereka adalah ahli sunnah. Yang berada di atas manhaj salafus soleh. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, Latakumusa hatta tuqatilu al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian, ini hitab kepada para sahabat, sehingga kalian memerangi Yahudi. Kata para ulama bagaimana dikatakan para sahabat yang akan memerangi Yahudi. Dan ini di akhir zaman sedangkan para sahabat telah mati. Maka Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menunjukkan bahwa yang akan memerangi Yahudi adalah orang-orang yang berada di atas manhaj salafus saleh yang berada di atas mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tidak akan mendapatkan kemenangan dan tidak akan diberikan kemenangan kecuali yang berada di atas sunnah. Watazawwadu faina khairizadi Dan yang kedua adalah i'dad al-madi. Mempersiapkan tentang perbekalan yang berkaitan dengan material. Dan ini adalah mencakup dua perkara, materi dalam bentuk orangnya, materi dalam bentuk senjatanya. Sebab tidak mungkin kita akan memerangi mereka yang telah memiliki berbagai bentuk senjata dengan peso dapur. Yang mereka telah menggunakan pesawat-pesawat terbang, yang mereka telah menggunakan senjata-senjata mutakhir. Lalu kita menggunakan peso dapur. Menggunakan batu dan sebagainya. Tidak, Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sejarah Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah kami telah ada Umar, bukankah telah ada Hamzah? Kenapa kami mesti menerima kepada penganiayaan ini? Para sahabat meminta ditegakkan jihad ketika di Mekah. Tetapi Allah telah menurunkan sebuah ayat dalam surat yang keempat. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat. Tidaklah kalian memperhatikan kepada orang-orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan dia Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka atas perintah Allah, tahanlah tangan-tangan kalian, tegakkan dulu salat, tunaikan dulu zakat, ibadah kepada Allah taala. Maka yang memiliki kekuasaan Sebab apa? Orang yang berjihad perlu dijamin keamanannya. Orang yang berangkat jihad perlu dijamin keamanannya. Siapa yang menjamin keamanan dan kedamaian adalah Amirul Mukminin. Dan tentunya ikhwatu iman rahimakumullah. Sebab syariat Islam ini ada yang tidak bisa dikerjakan oleh individu. Potong tangan, ranjam tidak bisa dilakukan oleh individu, dilakukan oleh konstitusi, Apabila tidak, maka kaum muslimin tidak berdosa. Tetapi orang yang memiliki konstitusi yang berdosa. Demikian juga jihad hari ini. Jika tidak dilakukan oleh orang yang memiliki konstitusi untuk jihad, maka yang berdosa adalah mereka dan kaum muslimin tidak berdosa secara individunya. Bagaimana cara kaum muslimin mempersiapkan generasi yang mereka paham terhadap jihad sehingga Allah taala membangkitkan seorang pemimpin yang akan menegakkan jihad? Di mana sebagian para ulama mengatakan jihad tolak, jihad menuntut orang kafir untuk masuk Islam adalah diwajibkan paling tidak setahun satu kali. Tetapi jihad ini punya kawaid. Kemudian jihad yang benar, di mana harus sesuai dengan tujuan jihad. Apa tujuan jihad? Tujuan jihad diantaranya ada tiga pokok. Yang pertama adalah hidup nafas hibdul mujtama, hibdu hadzal Tujuan jihad ini ditegakkan untuk menjaga agama ini. Tujuan jihad ini ditegakkan untuk menolak berbagai kedoliman dan menjaga darah manusia. Dan yang ketiga jihad ini ditegakkan untuk menjaga masyarakat kaum muslimin agar tidak terkotori. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu para ulama mengatakan, al jihadu laisa muradun bidatihi, walakin muradun bi Jihad tidak semata membunuh orang kafir. Tetapi jihad adalah punya tujuan yang lain. Itu apa menjaga yang tadi. Adapun yang dilakukan hari ini dengan melakukan pemboman dan sebagainya dan yang paling heran kenapa dilakukan di negeri-negeri Islam? yang ini menjadi satu kecurigaan bagi orang-orang yang meneliti terhadap kenyataan hari ini bahwa jangan-jangan apa yang terjadi hari ini adalah merupakan rekayasa tersendiri dari musuh-musuh Islam untuk menjadikan satu wasilah bahwa orang-orang kafir masuk ke negara-negara Islam. Karena mereka tidak menjadikan masuk kecuali mereka membuat konflik dulu di negara-negara Islam. Dan ini sejarah membuktikan dan kenyataan hari ini membuktikan Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad memiliki kaidah-kaidah. Jihad memiliki syarat-syarat yang wajib ditempuh oleh kaum muslimin. Dan sangat panjang sekali pembahasan jihad dan kaidah-kaidahnya pokok-pokoknya yang tadi. Jelaskan oleh para ulama tentang kaidah-kaidah di dalam berjihad dan menegakkan Islam yang mulia ini. Bismillah, khairan khairan. Pertanyaan yang berikutnya ada salah seorang ikhwan kita yang mungkin ada sebagian yang mengetahui ada yang tidak mungkin mendengar dari media masa fatwa ulama Pakistan mengenai pelaku teror adalah kafir. Apakah fatwa itu benar di dalam pandangan Islam? Iya. Mengkafirkan orang yang melakukan teror Ya ini tentunya saya tidak tidak tahu apakah fatwa ini benar adanya. Tetapi fatwa ini dari sisi itunya tidak benar. Kalau mengatakan bahwa pelaku teror adalah kafir. Kecuali kalau dia menghalalkan. Dan itu pun kalau dia telah tahu bahwasanya itu adalah haram. Jadi dari sisi bahwa pelaku ini adalah dikafirkan dan fatwa ini Allah alam Ya, pertama saya tidak tahu bahwa ada fatwa dari apa? Ulama Pakistan. Ulama Pakistan. Tetapi secara kalau itu benar, maka fatwa ini jelas adalah artinya bertentangan dengan kaidah ahli sunnah. Dengan kaidah apa? Ahli sunnah. Kenapa? Sebab para sahabat tidak mengkapirkan khawarij. Tidak mengkapirkan apa? Khawarij. Dan apa Ali bin Abi Thalib juga tidak mengkapirkan apa orang-orang khawarij. Jadi walau alam ini kalau memang sabit benar, maka fatwa ini dari sisi apa mengatakan bahwa pelakunya dikafirkan maka ini apa tidak sejalan dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah wallahu taala Pertanyaan berikutnya bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang mengundang atau menyambut pemimpin kafir yang datang ke negeri Islam dicontohkan di sini salah satu satunya di Indonesia kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa untuk menjawab pertanyaan ini kecuali para ulama telah memberikan sebuah jawaban. Tetapi jawaban yang paling tepat dari semua itu bahwa hadis yang tadi disebutkan adalah merupakan sebuah jawaban. Bahwa kaum muslimin akan menjadi sebuah taifah ataupun satu generasi yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Yang tidak ada dalam kekuasaan orang-orang kafir. Yang tidak menjadi lemah. Apabila kita kembali kepada agama Allah. Tidaklah kita melihat kepada sebuah hadis Tauban radhiyallahu taala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yushaku an tada umamu kama tada al aqlatu fi qas'atiha faqala qail aw min kilatin yawma idzin nahnu ya rasulullah qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusais sayil wala yanzi'ana Allahu min qulubi aduwikumul mahabah wala yakdhifana Allahu baina qulubikumul wahna qalu wa mal wahna ya rasulullah Qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Cermati hadis yang mulia ini. Hampir saja akan datang satu masa di mana orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin digambarkan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar. Akan mengambil bagiannya sehingga para sahabat mengatakan, apakah kami pada waktu itu berjumlah sedikit? Lalu Rasul mengatakan, bahkan kalian banyak. Dan akan diangkat rasa takut dari orang kafir. Yang dulu orang kafir apabila berperang dengan Rasul dan para sahabat. Mereka merasa takut sejauh perjalanan satu bulan. Tapi satu ketika orang kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Dan akan ditimpakan kepada kaum muslimin penyakit wahan. Kubur dunia wa karohiyatul maut apa yang menyebabkan umat ini menjadi seperti ini? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir mereka berusaha di depan kita? Maka Nabi menjelaskan dua penyakit yang menimpa kepada umat ini. Sakratul jahli wasakratul sakratul hubul aishi. Karena telah menimpa kepada umat ini kebodohan kepada agamanya. Dan berlebih-lebihan tentang kecintaan kepada kehidupan dunia. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Tidak mungkin kita untuk bisa keluar dari kenyataan-kenyataan ini dan apa-apa yang menimpa kepada kita hari ini kecuali apabila umat ini telah kembali kepada agama kembali kepada dinul Islam kembali kepada syariat Islam dan kita lihat ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang akan menghancurkan umat ini yang akan menghancurkan agama ini ada tiga apa munafik alimul lisan orang munafik yang pandai lisannya siapa ahlu bid'ah yang kedua adalah al-abidul jahil ahli ibadah tetapi mereka bodoh pada dinul Islam dan yang ketiga di dalam hadis yang lain dikatakan al-hakimul jair artinya apabila negara Islam telah berkumpul pada negara itu tiga unsur pertama munculnya ahlu bid'ah para penyeru kepada bid'ah munculnya orang-orang taklid buta, ahli ibadah tetapi bodoh, dan munculnya para pemimpin yang bolim, maka akan ditimpa kehinaan kaum ini. Maka jalan yang utama seperti tadi saya katakan adalah dengan cara kita mengembalikan umat ini dengan mengadakan taklim, belajar dan mengajar umat ini dan mengembalikan umat ini dan menyampaikan hujah kepada umat ini agar kembali kepada agama Allah taala dalam seluruh sendi-sendi kehidupannya. Allah taala. Pertanyaan berikutnya, apakah yang terjadi sekarang ini demo damai dibenarkan dengan maksud solidaritas terhadap Palestina? kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebenarnya adalah satu pertanyaan semuanya. Jadi satu pertanyaan semuanya. Bahwa kaum muslimin tidak boleh menunjukkan kehinaan di depan orang kafir. Dan terkadang bentuk-bentuk demo ini hanya sebagai gambaran bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang meratap kepada orang lain, dan kita meminta belas kasihan orang lain. Padahal perlu diingat, orang-orang kafir selamanya musuh bagi kita. Walan tardo angkal Yahudi wala Nasara hatta tatabi amilatahum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti mereka. Orang-orang beriman berjuang di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berjuang di jalan togut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berdoa dan wajib untuk berdoa. Sebab tidaklah Allah taala akan membangkitkan bangsa Palestina. Dan tidaklah Allah taala akan mengeluarkan bangsa Palestina dari fitnah yang menimpa hari ini. Demikian juga bangsa Afghanistan. Demikian juga kaum muslimin yang ada di Irak. Kecuali jika mereka adalah kembali kepada agama Allah. Maka wajib kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah Ta'ala. Agar mereka kembali kepada kemurnian Islam. Agar mereka kembali kepada keaslian Islam. Kembali kepada sunnah. Sebab hanya dengan itulah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan dan kekuasaan. Dan mengeluarkan mereka dari setiap kesulitan. Dan demikian juga di negara-negara yang lain. Dari negara-negara Islam ini. Di mana para pemimpinnya akan menjadi penolong kaum yang ada di Afghanistan kaum muslimin yang ada di Palestina, kaum muslimin yang ada di Irak, kaum muslimin yang ada di Kashmir, kaum muslimin yang ada di Filipina dan seluruh dunia. Jika seandainya setiap kaum muslimin yang ada di setiap di negara ini kembali kepada agama Allah sehingga Allah taala membangkitkan pemimpin-pemimpin yang paham terhadap agama yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka janganlah kita menunjukkan kehinaan kita di depan mereka. Janganlah kita meratap-ratap di depan mereka. Janganlah menunjukkan kelemahan kita di depan mereka. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam adalah tinggi dan kaum muslimin derajatnya adalah tinggi. Dan hanya dengan itu kita bisa untuk jaya kembali dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Jazakallah khairan kasiran. Di sini mungkin ada tulisan yang tidak kita bacakan tetapi dari pertanyaannya insya Allah bisa dipahami. Sebagaimana yang kita ketahui dari musuh-musuh Allah, Fir'aun diberikan gelar atau selalu kita ucapkan la'anatullah alaih Namrud dan lain-lainnya. Apakah boleh pemimpin-pemimpin Islam, eh, pemimpin-pemimpin kafir sekarang yang memusuhi Islam kita sebutkan namanya kemudian kita katakan la'anatullah alaih. melaknat orang kafir secara umum adalah dibolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa di dalam kunut nazilah, Allahumma anhum, ya Allah laknatilah mereka, jauhkanlah mereka dari rahmat. Tetapi apabila kepada individu kepada perorangan maka sebenarnya kita adalah ada kewajiban untuk mendoakan mereka masuk Islam mendoakan mereka agar masuk Islam dan menyuruh mereka untuk masuk Islam Sebab laknat kepada orang kafir yang masih hidup itu dalam bentuk bohir. Ketika kita hari ini melihat dia kafir, sebab kita tidak tahu hatta Barack Obama, Bill Clinton, atau yang lainnya besok dia adalah beriman dan menjadi penolong agama ini. Kita tidak tahu perkara yang goib di sisi Allah Ta'ala apa yang terjadi dan apa yang akan menimpa kepada mereka. Apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Kita tidak tahu apakah orang kafir yang menjadi musuh kita hari ini dia akan mukmin besok atau mungkin sejam lagi atau mungkin satu menit lagi kita tidak tahu atau sebulan lagi atau setahun lagi maka ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala artinya melaknat orang kafir adalah secara umum. Adapun secara individu yang lebih baik bagi kita adalah mendoakan mereka masuk Islam. Ya Allah, semoga Engkau umpamanya membukakan hati Barack Obama, membukakan hati Bill Clinton untuk menerima agama ini. Allahumma amin. Allah. Kita katakan amin. Sebab kebencian kita kepada orang kafir adalah dibarengi dengan sifat rahmat di dalam mengajak mereka. Dibarengi dengan sifat rahmat di dalam menyeru mereka kepada Islam yang mulia ini. Dan itu adalah merupakan manhaj di dalam agama yang mulia ini. Wallahu taala. Pertanyaan berikutnya dari salah seorang yang bekerja di instansi pemerintah yang dia merasakan dipersulit ketika menegakkan sunnah seperti misalnya berjenggot dan menegakkan sunnah yang lain dan dia mengatakan hal ini sudah saya rasakan dua kali dalam bulan yang sama apa sikap kita sebagai kaum muslimin yang baik Ya kembali di sini bahwa sebagian sunnah ini kenapa ditolak oleh sebagian orang elit? Nah, ini yang jadi harus pertanyaan. Umpama, kenapa di perusahaan-perusahaan orang mempermasalahkan jika jenggot panjang, jika celana di atas mata kaki? Padahal secara keilmuan dunia pun bahwa untuk kerja tidak berkaitan dengan panjangnya jenggot ataupun celana ngatung atau ke bawah. Tidak ada hubungan. Orang bekerja hanya disyaratkan dua perkara yang paling utama. Al-Qawiyul Amin. Memiliki proporsional keahlian dan memiliki sifat amanah. Dan ini bisa diakui oleh orang-orang kafir bahkan oleh orang-orang Islam ya, tentang kaidah ini. Tetapi yang jadi masalah di mana kebenaran ini, di mana sunnah ini tidak dikumandangkan oleh orang-orang yang memegang din ini. Oleh sebab itu kita sering mendengar al-islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab oleh kaum muslimin itu sendiri. Nah, sekarang kalau para dai, kalau para kiai, para ustadz mengenalkan dinul Islam, Nabi menjelaskan khaliful yahud wa abkuliha. Selesai Yahudi, panjangkan jenggot. Ma'as bala ka'bali papinar. Setiap yang melewati mata kaki terancam dengan api neraka. Ya, kita katakan, apa susahnya kalau kita menjadi seorang panglima abri panjang jenggotnya? Akan lebih ganteng dan lebih menakutkan dia sebagai seorang abri. Demikian juga di seorang polisi. Kalau sekarang jadi seorang gubernur panjang jenggotnya, apa yang menghalangi? Secara ilmu dunia kita tanyakan apa yang menjadi kesulitan. Tidak ada. Sekarang orang menjadi seorang manajer, panjang jenggotnya. Celananya di atas mata kaki, apa yang akan menjadi sulit? Apakah menggunakan laptop jadi tidak bisa? Tidak ada hubungannya. Tetapi yang jadi masalah umat Islam itu sendiri yang menyatikan bahwa sunnah itu gorib di tengah-tengah umat. Maka kembali kepada kita. Ya. Kembali bahwa kita kesabaran untuk menegakkan ilmu di tengah-tengah umat ini Kenapa oh, tidak ada hubungannya antara panjang jenggot dengan dengan apa proporsional apa sih? Sekarang orang tidak berjenggot dan kakinya sampai ke apa? Apa kainnya sampai ke lantai. Dia adalah ahli korupsi, tidak ada manfaatnya. Dia adalah tidak punya proporsional rusak. Sebab sebuah perusahaan apabila diurus oleh orang yang memiliki dua, sehingga kisah Nabi Musa dikatakan oleh sesungguhnya orang yang kau pantas pekerjakan adalah al-qawiyul amin. Al-qawi ya kalau sekarang diartikan orang yang memiliki keahlian profesional. Al-amin adalah orang yang amanah. Nah, sekarang kita mengurus sebuah perusahaan, mengurus sebuah sekolah. Kita memilih mudir yang tidak tahu cara organisasi, bisa? Nggak tahu mau bagaimana apa memberikan motivasi bawahannya, bagaimana mengarahkan bawahannya, bagaimana menciptakan kondusif di antara para guru semuanya. Tidak bisa kalau seorang mudir tidak seperti itu. Ada orang yang memiliki keahlian tapi sayang senangnya korupsi. Senangnya dia itu tidak amanah, rusak juga. Ada orang yang amanah tapi bodoh. Ini juga tidak bisa. Orang amanah tapi bodoh. Tidak bisa. Bahkan seorang itu harus punya siasat. Barangkali ini cukup pertanyaan terakhir nih. Ya sebenarnya kita itu harus ahli dalam setiap perkara. Saya akan berikan satu contoh ya. Orang itu harus pintar bersiasah ya. Sebab yang dimaksud dengan siasah bukan berarti masuk parlemen ya. Orang jadi mudir sekolah, mudir pesantren harus punya siasah. Bahkan orang punya istri lebih dari satu harus punya siasah. Saya berikan contoh. Ada seseorang punya istri tiga. Satu ketika seluruh istrinya membaikot satu malam. Istri yang pertama tidak mau, istri yang kedua tidak mau, istri yang ketiga tidak mau. Dia berpikir bagaimana siasahnya. Akhirnya setelah dia pulang dari istri yang ketiga mandi basah. Datang ke istri yang pertama. Wah hianat katanya istri yang ketiga. <laughs> Akhirnya apa? Seluruh istrinya adalah melayani. Ini siasah ya. Artinya siasa ini. Jadi orang harus punya siasa. Seorang muklim. Hatta dalam contoh yang kecilnya tadi pernikahan. Sekarang orang dalam jadi kodi. Orang jadi kodi harus punya siasa. Trik siasa. Dulu saya pernah membaca dalam sebuah buku Bahrul Adabnya. Buku Mutola'ah. Ada seorang kodi yang diajukan seorang pencuri tempat menanak nasi dan tangannya maaf ya, tidak punya tangan. Cacat. Ketika dia didudukan sebagai tersangka, dia mengatakan, saya keberatan kalau saya dituduh mencuri. Kenapa? Bagaimana saya membawa barang ini, kata dia. Saya tidak punya tangan, bagaimana dibawa barang ini? Si kodinya berpikir, saya hadiahkan barang ini, bagaimana kamu bawa ke rumah? Maka dia dengan kepalanya dimasukkan, lalu dia jalan. Maka si kodi mengatakan, demikianlah kamu mencuri. Jadi ini apa? Biasa. Kudroh. Harus punya kemampuan. Ya. Termasuk apa seorang dan ketika dia di masyarakat, ketika dia menja- apa menghadapi kenyataan-kenyataan dia harus punya siasa, Kecerdikan. Jadi artinya tidak ada berkaitan dengan panjang jenggot ataupun itu bukan, tapi berkaitan dengan profesi mana. Kita lihat di dalam sejarah tentang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika ada dua orang wanita yang mengajukan bahwa ketika dia pergi mengembala, salah seorang anak di antara wanita itu diterkam segala. Lalu mereka bersengketa bahwa yang hidup ini miliknya. Nabi Daud alaihi salam maka dia memberikan kepada wanita yang terbesar. Kenapa? Karena dia melihat bahwa anak ini umurnya lebih dekat kepada yang besar. Tetapi Nabi Sulaiman memakai siasat syar'i. Ya. Kata Nabi Sulaiman, kalau kamu bersengketa, ya saya akan bagi dua aja ini anak. Dibelah. Sebelah untuk kamu, sebelah buat kamu. Maka wanita yang terkecil menangis, dia mengatakan, ya saya akan hadiahkan saja. Saya tidak akan ngambil. Kata beliau, oh ini berarti milik wanita ini. Kenapa? Sebab kalau ibunya yang sejati, dia tidak ridho anaknya mati. Ini siasa, fikroh ya. Fikroh. Dan kita lihat contoh yang terakhir Ali bin Abi Thalib ketika mengejar seorang wanita yang membawa risalah pembocoran tentang Putu Mekah dari Khatib bin Abi Balta. Wanita itu dikejar dan dapat. Ketika ditanya di mana surat itu, dia mengatakan saya tidak bawa. Dia mengelak. Karena wanita tidak mungkin Ya, dibu apa dipukul atau apa? Kata Ali bin Abi Thalib, diberikan sebuah ancaman siasat. Kalau kamu tidak memberikannya, maka aku akan menelanjangi kamu. Takut wanita itu. Akhirnya dalam satu riwayat bahwa surat itu diambil dari sanggulnya. Artinya ini siasat. Jadi artinya apa? Jangan takut gitu. Bahwa orang-orang yang paham kepada sunnah itu akan pinter. Bahkan saya sampaikannya, ini kaidah yang sangat penting. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa bagi kaum muslimin ketika pagi hari Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Dalam waktu sholat subuh menunjukkan bahwa ahli sunnah bahwa kaum muslimin bukan orang-orang yang pemalas tetapi orang-orang yang memiliki gila dia berharap hari ini ilmu apa yang harus dia dapatkan rizki yang mana harus yang dia dapatkan amal yang mana yang harus dia perbuat orang yang memiliki jiroh yang tinggi. Maka oleh sebab itu ya, agar Islam ini tidak tercoreng, salapi jangan loyo gitu ya. Orang menisbatkan sunni, salapi tapi Masya Allah meminta-minta. Gitu, ya. Lemah, loyo, syaja'ah. Ha'anada. Kalau salapi itu mengatakan ha'anada atau sudu alal haq. Orang yang berani ketika menyampaikan kebenaran. Rujulah. Bahkan Nabi SAW dikatakan tidak ada orang serujulah sepemberani Rasul dan sekuat Rasul ketika terjadi suatu gejolak di Mekah maka ia memberitakan keliling kota Mekah sehingga kembali lagi adalah Rasul mengatakan udah damai tidak ada apa-apa sehingga orang-orang Mekah merasa aman. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya sesungguhnya ya bahwa ya apa yang tadi ditanyakan sebenarnya berakibat dari apa? Akibat karena sunnah ini belum dikenal saja bahwa kebenaran ini belum dikenal di tengah-tengah apa umat ya. Maka kewajiban kita adalah untuk ya mengenalkan ya sekarang orang bekerja ya jangan malu gitu. ya kita berdekatan dengan apa manajer kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang amanah tunjukkan kita adalah orang yang memiliki profesional ya jangan sampai ya kita telah mengaku dan bermanhaj seperti ini kerjanya korupsi gitu jadi tidak boleh. Alasan taklim antum umpamanya apa? Alasan taklim antum apa? Meninggalkan pekerjaan tidak boleh. Sebab itu akan mencacati dakwah yang mulia ini. Jadi saya berharap bahwa antum semua kita semua dengan alasan taklim umpamanya apa? Alasan taklim meninggalkan kerja ataupun mengurangi waktu kerja. Alasan antum membaca buku di kantor umpamanya apa menggunakan kesempatan-kesempatan untuk yang bukan kewajiban kita sebagai apa pekerja sebab kita harus menjadi seorang pekerja yang amanah dan dengan itu insya Allah bahwa kebaikan ini sunnah ini akan dipandang oleh orang lain apa baik dan lama kelamaan orang tidak antipati lagi melihat orang yang menunaikan kebaikan Allah taala alam sampai di sini barangkali apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan menjadi sebuah apa uh, keilmuan dan wawasan yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita tutup ada informasi pengumuman insya insyaallah daurah juga akan diadakan oleh uh, Ustadz atau yang diisi oleh Ustadz Abu Qatadah uh, Hafizahullah Ta'ala di Perawang ya di Perawang pada hari Jumat sampai Ahad Jumat Sabtu Ahad eh, waktunya dari tanggal 23 sampai 25 April bulan 4 ya 23 sampai 25 April Jumat sampai Ahad 2010 dengan tema pertama Sarah Usul Sunnah yang kedua umat Islam dikepung dari segala penjuru demikianlah daurah kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua kita jadikan ilmu ya yang bisa kita amalkan karena waktu zuhur sudah dekat